Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan kajian seri tauhid. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang uh, bahwa di dalam masalah syirik akbar tidak ada uzur dengan sebab kebodohan, taklid, ijtihad, dan ta'wil. Dan materi pada kesempatan eh, hari ini adalah tentang takfir muayyan pelaku syirik akbar. Takfir muayyan mengkafirkan orang muayyan dalam masalah syirik akbar dan juga dalam masalah eh, yang lainnya kaitan dengan masalah zahirah. Dan di sini uh, kita akan uh, mengambil dari Alkitab juga As-Sunnah dan Ijma uh, para ulama juga pernyataan-pernyataan individu para ulama. Setelah kita mengetahui bahwa kebodohan, e, taklid, ijtihad, takwil itu bukan e, uzur, otomatis bukan termasuk penghalang dari mengkafirkan pelakunya. Sehingga orang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar atau kekafiran yang langsung menohok tauhid, bila dia melakukannya secara sengaja, lagi tidak dipaksa, karena nanti akan ada bahasan tentang dipaksa ikroh, ya, dan ketidaksengajaan itu orang yang salah ucap atau eh, apa tidak memaksudkan terhadap ucapan mukafir atau perbuatan yang mukafir, maka orang ketika melakukan atau mengucapkan ke kekafir apa yang berkaitan dengan syirik akbar atau yang langsung menohok syahadat tauhid, maka langsung ditakyin, dikafirkan secara personil orangnya. Maksudnya kalau seandainya si Zaid membuat tumbang atau sajian atau membela hukum togut atau membuat undang-undang buatan atau menghina Allah dan Rasulnya atau menghina ajaran Islam maka kita langsung mengkafirkan si Zaid ini secara takyin bahwa si Zaid telah kafir dengan sebab perbuatan ini dengan sebab lontaran ini tidak boleh kita mengatakan ucapannya kekafiran, tapi si Zaidnya tidak bisa kita kafirkan. Itu pernyataan yang tidak benar bentangan dengan e, nusus syariah. Adapun dalil-dalil tentang masalah pengkafiran secara muayyan dalam permasalahan ini, baik orang itu orang yang bodoh atau ijtihad atau takwil atau taklid, maka sangat banyak sekali dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' para ulama juga nanti nukilan-nukilan ucapan para ulama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lillahi andada liyudilla an sabilih qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar Dan dia menjadikan tandingan bagi Allah supaya menyesatkan dari jalannya. Membuat tandingan bagi Allah merupakan kemusyrikan. Karena dalam hadis Sahih Muslim Rasul tanya, "Ayyuz dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu kamu menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Allah yang telah menciptakan kamu. Di sini menjadikan tandingan bagi Allah merupakan kemusyrikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Katakanlah kepada si pelakunya, tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Nikmatilah kekafiran kamu sedikit, sesungguhnya kamu tergolong penghuni neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala e, memerintahkan untuk mengkafirkan orang secara muayyan kepada orang yang apa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kul tamatta bi kufrika qalilan. Katakanlah kepada orangnya, nikmatilah kekafiran kamu sedikit, sesungguhnya kamu itu tergolong penghuni neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengkafirkan orang muayyan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Mereka menjadikan tandingan bagi Allah supaya mereka memalingkan dari jalannya. Qul katakan tamatta'u nikmatilah. Maksudnya nikmati kekafiran kalian. Karena sungguhnya nasib kalian itu masuk neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala eh, memponis apa? Memponis orang yang menyekutukan Allah sebagai orang kafir Allah merintahkan untuk mengatakan kepada mereka itu apa tamatta'u fa inna masirakum ilan nar nikmatilah kekafiran kamu sedikit sesungguhnya asib akhir kamu itu masuk neraka ini eh, ketika mengatakan kalian berarti kan mukhatabun orang-orang muayyanun orang-orang tertentu orang-orang tertentu karena tidak mungkin Eh, dikatakan nikmatilah oleh kalian kalau orangnya tidak orang muayyan. Kalau orangnya tidak orang muayyan. Karena ini khitab kepada orang yang menyekutukan Allah. Eh, Allah merintahkan untuk mengatakan kepada orang yang menyekutukan Allah, "Wa nikmatilah kekafiran kalian." Berarti kalian orangnya orangnya orang mukhatabun, orang yang ada di depan kita. Berarti berarti orang-orang muayyan. Allah memerintahkan untuk mengkafirkan secara tayin. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan hai hey, orang-orang kafir. Hai hey, orang-orang kafir. Ini kan khitab kepada uh, apa? Uh, hai hey, orang-orang kafir, orang-orang kafirnya orang kedua, mukhatab, mukhatabun. Di sini berarti ketika mukhatabun orang-orang yang dihitabi berarti orang-orang yang muayyanun, orang-orang tertentu. Makanya mengkafirkan eh, pelaku syirik akbar syarat takyin itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama dakwah tauhid di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah juz 9 halaman 291 mengatakan innal qur'ana qad kafara al-musyrikina innal qur'ana qad kafara al-musyrikina wa amara bi takfirihim wa adawatihim wa qitalihim. Sesungguhnya Al-Quran telah mengkafirkan para pelaku syirik dan memerintahkan untuk mengkafirkan mereka, memusuhi mereka, dan memerangi mereka. Jadi Al-Quran telah mengkafirkan pelaku syirik dan memerintahkan untuk mengkafirkannya. Tadi kan, Qul tamatta'u, Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Qul tamatta bikufrika qalilan. Juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Contoh bagaimana uh, seseorang, ini orang orang biasa, dia petani, ketika melihat mendengar temannya mengucapkan kalimat kekafiran, langsung mengkafirkannya secara ta'in di dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua pemilik kebun yang salah satunya sombong sampai-sampai mengatakan apa? Dia mengatakan Eh, wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Saya eh, saya mengira, saya tidak mengira hari kiamat itu akan tegak. Dan seandainya saya dikembalikan kepada Robku, tentu aku akan mendapatkan tempat yang lebih baik darinya. Di sini, orang ini meragukan adanya hari kiamat ini langsung menohok tauhid. Maka temannya bersama-sama petani mengatakan apa? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Maka temannya mengatakan kepada orang itu, apakah kamu kafir? Apakah kamu telah kafir kepada zat yang telah menciptakan kamu dari dari tanah. Di sini eh, orang si petani tersebut mengkafirkan temannya yang mengucapkan kalimat kekafiran di dalam surat Al-Kahfi. Jadi eh, mengkafir ini juga termasuk dalil mengkafirkan orang muayyan karena ini dua orang saling berbicara yang satu eh, meragukan hari kiamat langsung ditakfir secara takyin oleh temannya dan temannya ini bukan ulama bukan ulama tapi orang biasa tapi dia paham e, masalah ini. Makanya Syekh Abdullah Ababutin rahimahullah beliau mengatakan di dalam uh, eh, ad durar As-Saniyah juz 10 halaman 402 beliau mengatakan آه، نقول في تكفير المعين ظاهر الآيات والأحاديث وكلام جمهور العلماء تدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره ولم تفرق الأدلة في بين المعين وغيره قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم wahada amun fi kulli wahidin minal musyrikin. Syekh Abdullah Ababutin beliau mengatakan e, kami katakan tentang takfir muayyan zahir ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis nabawi dan ucapan jumhur ulama menunjukkan kafirnya orang yang menyekutukan Allah di mana dia mengibadati yang lain bersama Allah dan dalil-dalil itu tidak membedakan antara orang muayyan dengan yang lainnya. Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa penyekutuan terhadapnya dan mengampuni dosa yang di bawah itu bagi orang yang Allah kehendaki. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, bunuhilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dapatkan mereka. Kata beliau, "Wa amun fi kulli wahidin minal musyrikin." Ini umum mencakup ya setiap individu para pelaku syirik. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk membunuh orang-orang musyrik, orang-orang musyrik. Musyrik itu jamak dari musyrik. Kalau seandainya individu musyrik, pelaku syiriknya tidak disebut musyrik, berarti tidak bisa dijamakan menjadi musyrikin. Justru karena individunya adalah musyrik, makanya dijamak menjadi musyrikin sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mem membunuh mereka. Jadi dalil Al-Qur'an, As-Sunnah juga pernyataan para ulama tidak membedakan antara apa? orang e, muayyan dengan apa? orang yang e, bukan muayyan. Di dalam kitab e, Majmu'atul Rasail wal Masail An-Najdiyah Syekh Abdullah Babutin e, mengatakan dalam halaman 657 beliau mengatakan Zahirul ayat e, beliau mengatakan wal amru ladzi dalla alaihi alkitab was sunnah wa ijma'ul ulama ala anna misla syirki bi ibadatil bi ibadatil ghairillahi سبحانه كفر فمن ارتكب شيئا من هذا النوع أو حسنه فهذا لا شك في كفره ولا بأس بمن تحققت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل ويبين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة يسير بها المسلم مرتدا كافرا ويستفتحون hadzal baba biqaulihim man asyraka billahi faqad kafara wa hukmuhu annahu yustatabu fa in taba wa illa qutil wal istitabatu Syekh Abdul Ababutin mengatakan masalah yang ditunjukkan oleh Alkitab, lihat Alkitab dan As-Sunnah dan ijma para ulama bahwa semacam penyekutukan terhadap terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah kekafiran. Sehingga barang siapa melakukan sesuatu dari macam ini atau menganggapnya bagus, maka tidak diragukan lagi tidak diragukan lagi kekafirannya dan tidak apa-apa bagi orang yang engkau ketahui ada hal itu pada dirinya tidak apa-apa engkau mengatakan si Fulan telah kafir dengan sebab perbuatan ini. Dan hal ini dijelaskan bahwa para pukoha menyebutkan dalam bab hukum orang murtad banyak hal yang deng yang menjadikan orang muslim menjadi murtad lagi kafir. Dan mereka memulai bab ini dengan ucapan mereka, barang siapa menyekutukan Allah maka telah kafir dan hukumnya adalah disuruh tobat. Kalau dia tobat maka dilepaskan dan bila tidak maka dibunuh. Sedangkan penyuruhan tobat itu hanya terjadi kepada orang muayyan, orang tertentu. Jadi sini Syabdul Abu Butin rahimahullah menjelaskan bahwa dalil Alkitab, As-Sunnah dan Ijma ulama semuanya menjelaskan bahwa orang yang menyekutukan Allah itu apa? Kafir. Tidak apa-apa bagi orang yang mengetahui bahwa si Pulan sudah mengucapkan atau melakukan kekafiran, tidak apa-apa memponisnya kafir. Si Pulan telah kafir dengan sebab perbuatan ini. Dan beliau menyebutkan bahwa dalam semua kitab-kitab fikih para ulama memulai bab murtad itu dengan orang yang menyekutukan Allah dan menjelaskan bahwa orang yang menyekutukan Allah itu disuruh tobat kalau tobat dilepas kalau tidak maka dibunuh sedangkan e, eh, penyeruhan tobat ini atau istitabah ini hanya terjadi kepada orang muayyan karena kalau seandainya orangnya tidak ada tentu tidak apa tidak dibunuh atau tidak disuruh tobat Jadi sangat uh, jelas sekali dalam uh, dalam sunnah Rasulullah SAW kita bisa uh, mengetahui dalam sunnah dalam hadis-hadis Rasulullah sikap Rasulullah SAW dalam mengkafirkan orang-orang muayyan bahkan dalam permasalahan yang lebih rendah dari syirik sekalipun Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Al Bukhari Man baddala dinahu faktuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Syekh Abdullah Ababutin ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan dalam Ad-Durar As-Saniyah 10 halaman 403, kata beliau, وَهَذَا يَعُمُّ الْمُعَيَّنَ وَغَيْرَهُ Perintah membunuh orang murtad ini adalah mencakup orang muayyan dan yang lainnya perintah membunuh orang yang ganti agama, yang murtad, baik dengan syirik atau dengan yang lainnya, itu mencakup orang muayyan dan yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW juga mentakyin ayahnya, ibunya, inna abi wa aba kafinar, Bapakku dan bapamu di neraka dalam hadis sahih Muslim. Dalam hadis riwayat, iya, riwayat Imam Ahmad, inna ummi wa umma kafinat ibuku dan ibumu di neraka. Juga dalam hadis riwayat Imam uh, Ahmad Kisah Banul Muntafiq Rasulullah eh, menjelaskan kepada utusan Banul Muntafiq bahwa inna aba kal muntafiq lan lafinnar bapak kamu al muntafiq itu di neraka. Terus Rasul memberikan hukum umum kalau melewati kuburan orang musyrik mana saja la amrullah ma'ataita ataita alaihi min qabrin amiriyin wala qurasyiyin min musyrikin faqul arsalani ilaika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ubasyiruka bima yasu'uka tujaru ala wajhika wa batika binar kalau kamu melewati kuburan orang musyrik mana saja baik Quraisy maupun Amir Banu Amir kabarkan kepadanya bahwa aku diutus oleh Muhammad untuk memberikan kabar kepada kamu bahwa kamu digusur telungkup di atas wajah dan perut kamu di neraka. Di sini orang itu diperintahkan bila melewati kuburan orang musyrik mana saja. Berarti orang-orang muayyan. Kalau menemukan or kuburan orang musyrik mana saja agar mengucapkan ucapan tersebut. Ini kan pentakyinan. Muayyan. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam kaitan dengan zakat yang kaitan dengan syar'i az-zahirah yang sebenarnya lebih rendah daripada uh, syirik dan tauhid tatkala diisukan kepada Rasulullah SAW bahwa Banu Mustalik mereka menolak membayar zakat, maka Rasulullah SAW e, bermaksud untuk memerangi mereka. Memerangi mereka. Yang akhirnya itu menjadi sebab nuzul surat e, apa Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yang mana eh, kabar tentang hal itu tidak tidak benar. Tapi yang jelas di sini Rasul bermaksud untuk memerangi mereka tatkala mereka ber e, di apa diisukan menolak bayar zakat. Juga dalam hadis sahih <coughs> yang lain dari Imam Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang pria untuk mendatangi seorang laki-laki yang menikahi ibu tirinya. Rasul merintahkan untuk apa? Membunuh orangnya dan mengambil hartanya. Di sini orang muayyan diperintahkan untuk dibunuh dan diambil hartanya sebagai orang eh, yang telah murtad dari Islam. Padahal itu dalam masalah syariat kaitan menghalalkan yang menghalalkan yang haram atau menolak hukum haram. e, pada zaman adapun ijma sangat banyak sekali penukiran-penukiran ijma di mana pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq tentang orang-orang yang murtad, orang-orang yang murtad yang menjadi pengikut lama, mereka dikafirkan secara muayyan di mana e, jumlah mereka 100 ribu bahkan ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diminta maksudnya ada utusan Tulaiha Al-Asadi utusan Buzakhah minta damai kepada Abu Bakar, maka beliau tidak menerima damai kecuali menerima syarat-syarat dari beliau. Di antara syarat yang disepakati sahabat yang harus diterima oleh mereka adalah mereka harus bersaksi bahwa orang yang mati di barisan mereka itu calon penghuni neraka. Sedangkan orang-orang yang mati itu orang-orang muayyan. Ini artinya pentakyinan dari para sahabat, ijma sahabat, orang-orang yang menyekutukan uh, orang dengan Rasulullah SAW itu dikafirkan secara kain dan ma'alomati di atasnya dipastikan masuk neraka ini ijma dari mereka. Itu orang-orang muayyanun. Karena orang-orang yang berperang itu orang-orang muayyan. Itu merupakan ijma dari para sahabat zaman Khalifah Abu Bakar atas apa pengkafiran mereka secara muayyan juga ijma para sahabat untuk membunuh jamaah masjid di Kufah tatkala mereka ya eh, sahabat ijma atas pengkafiran jamaah masjid di Kufah tatkala mereka mengucapkan salah seorang dari mereka mengucapkan ucapan yang membenarkan kedambian Musailamah Bahkan pimpinan mereka langsung dibunuh oleh e, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pimpinan mereka adalah Abdullah ibnu Nuwahah. Disebutkan jumlah mereka itu 170 orang. Dan Imam Al-Bukhari menyebutkannya dalam bab Al-Kafala dan dalam syarahnya Ibnu Hajar menyebutkan kisah tersebut. Jadi mereka 170 orang diponis secara takyin oleh para sahabat pada zaman Khalifah Utsman ibnu Affan, gubernur di Kufah waktu itu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu Uh, eh, dan mereka mereka dikafirkan, yang pimpinannya langsung dibunuh dan yang lainnya disuruh tobat dan di, diminta jaminan dari keluarga keluarganya karena mereka pernah murtad untuk kedua kalinya. Di sini para sahabat eh, apa sepakat atas pengkafiran mereka Walaupun sahabat berselisih tentang penerimaan tobat dari dari mereka. Juga ijma para sahabat untuk mengkafirkan orang yang mengkultuskan Ali dan orang-orang gulat Rafidah. Sahabat pada zaman Ali sepakat mengkafirkan orang-orang yang mengkultuskan Ali. Bahkan Ali e, membuat parit di pintu kandah dan memas membakar mereka hidup-hidup. Walaupun pembakaran itu tidak disetujui oleh sahabat yang lain, di diantaranya Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas cukup dipenggal lehernya saja. Tapi di sini semua sepakat memponis murtad mereka. Dan yang dibakar itu orang-orang muayyan, orang-orang muayyanun. Orang-orang tertentu muayyan. Juga ijma para ulama dari kalangan tabi'in untuk membunuh Ja'ad ibnu Dirham. Ja'ad ibnu Dirham itu uh, orang alim, abid, zahid. Tapi dia mengingkari sifat sifat Allah. Padahal hal yang kaitan lebih rendah dari syirik. Dibunuh oleh gubernur wasit Khalid ibn Abdillah al-Qusari pada Idul Adha. Dia mengatakan, Ayuhannas duhu taqabbalallahu duhayakum fa inni mudahin bil ja'ad ibn dirham. Hai manusia, berkurbanlah. Semoga Allah menerima kurban kalian. Dan saya akan berkurban dengan ja'ad ibn dirham. Terus turun dan langsung disembelih oleh Khalid ibn Abdul al-Qusari, gubernur wasit. Dan tindakan beliau dipuji oleh uh, eh, Ibnu Qayyim dan para ulama. Juga ijma para ulama terhadap orang-orang muayyanun dari kalangan para penguasa Banu Ubaid di Mesir, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, beliau mengatakan, <clears throat> min akhiri ma jara qisatu Bani Ubaid muluk Mesir, uh, eh, Mesir wa ta'ifatihim. Wahum yadda'una annahum min ahlul bait. ويصلون الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين وأجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم wa anna biladahum biladu harbin yajibu qitaluhum walau kanu mukrihina walau kanu mukrahina mubghidina lahum dalam نجد. Najd halaman 346 eh, beliau mengatakan eh, di antara kisah terakhir adalah apa yang terjadi pada Banu Ubaid para penguasa Mesir Mesir dan kroni-kroninya di mana mereka mengklaim sebagai turunan Ahlul Bait mereka sholat Jum'ah, jamaah, mengangkat para kodi, para mufti. Namun para ulama ijma atas kekafiran mereka dan kemurtadan mereka dan kewajiban memerangi mereka. Dan bahwa negeri mereka itu negeri kafir harbi yang wajib diperangi walaupun masyarakatnya tidak e, masyarakatnya dipaksa dan tidak suka dengan mereka. Di sini para ulama saat itu ijma atas pengkafiran secara ta'yin para penguasa Ubaidiyah. <clears throat> Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ketika uh, ada seorang tokoh dari Ahsa Ahmad Ibn Abdul Karim Al-Ahsai yang apa membedakan antara orang muayyan dengan orang yang goer muayyan eh, dengan perbuatannya perbuatannya syirik orangnya tidak dikatakan musyrik seperti yang banyak dianut pendapat ini oleh orang-orang mazum zaman sekarang ini atau orang-orang yang terpengaruh dengannya. Syekh Muhammad mengirim surat kepada Ahmad ibnu Abdul Karim al-Ahsai di antara isi suratnya. Dia mengatakan hal qala wahidun minas sahabah ila zaman Mansur an haula yukaffaru anwa'uhum la a'yanuhum. Apakah ada orang sejak zaman sahabat sampai zaman Mansur? Mansur al-Bahuti maksudnya ulama zaman beliau, ulama mazhab Hambali zaman beliau Apakah ada seorang dari zaman sahabat sampai zaman Mansur yang mengatakan bahwa mereka itu para pelaku syirik dikafirkan nau'nya saja tidak muayyannya. Dan mati di sini tidak ada seorang pun dari sejak zaman sahabat sampai zaman beliau orang yang mengatakan bahwa pelaku syirik akbar itu tidak ditakyin. Hanya dikatakan perbuatannya saja kafir, orangnya tidak dikafirkan ini tidak, tapi justru ijma adalah dikafirkan secara muayyan secara ta'yin. Bahkan mentayin pengkafiran pelaku syirik akbar itu merupakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Imam Al-Barbahari dalam syarh sunnah yang merupakan kitab manhaj ahlus sunnah wal jamaah, poin ke-49 beliau mengatakan, وَلَا يُخْرَجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ islam hatta yarudda ayatan min kitabillah aw syai'an min asarir rasul aw yusalli li ghairillah aw yazbaha li ghairihi faman fa'ala dzalika faqad man fa'ala syai'an min dzalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu al islam tidak seorang pun dari ahli kiblat dikeluarkan dari Islam sampai dia menolak satu ayat dari kitabullah atau sesuatu dari asar hadis Rasulullah atau salat kepada selain Allah atau menyembeli untuk selain Allah, maksudnya berbuat syirik. Barang siapa melakukan sesuatu darinya, maka telah wajib atas kamu untuk mengeluarkan dia dari dari Islam. Wajib atas kamu untuk mengeluarkan dia dari dari Islam. Jadi mengkafirkan pelaku syirik akbar secara ta'yin itu merupakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Makanya orang yang keluar dari hal ini yang membedakan antara ucapan dengan orangnya, antara perbuatan dengan orangnya telah keluar dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan berarti telah menganut paham bidah. Makanya Syekh Ishaq, Ibnu Abdurrahman, Ibnu Hasan, Ibnu Muhammad, Ibnu Abdul Wahab dalam kitab Hukmu Takfiril Muayyan dalam dikumpulkan dalam Aqidatul Muwahidin halaman 149 beliau mengatakan ketika ada zaman beliau orang yang mengaku sebagai penerus dakwah Syekh Muhammad tapi ketika ada orang berbuat syirik akbar hanya dikafirkan perbuatannya atau ucapannya saja orangnya tidak. Terus orang itu menisbatkan ini kepada pendapat Syekh Muhammad, maka Syekh Ishak menjelaskan kebatilan pendapat tersebut dan beliau mengatakan wa inda tahqiq la yukaffiruna al-musyrik illa bil umum wa fima bainahum yatawara'una an dzalika thumma dabbat bid'atuhum wa syubhatuhum hatta rajat ala man huwa min khawasil ikhwan wa dzalika wallahu alam bisababi tarki kutubil usul wa adamil i'tina biha wa adamil khawfi min az-zayghi kata beliau eh, dan saat diteliti ternyata mereka itu tidak mengkafirkan orang musyrik dikaji secara umum, hanya naunya saja. Dan terapannya di antara mereka, mereka enggan. Kemudian subhat mereka itu merebak, subhat dan bid'ah mereka itu merebak sampai laris di kalangan ikhwan-ikhwan khusus. Dan hal itu sebabnya, wallah alam adalah dengan sebab karena mereka meninggalkan kitab-kitab induk dan tidak mengkajinya dan juga tidak takut dari ketersesatan. Jadi beliau menyebut orang yang membedakan antara nau dengan muayyan sebagai orang apa? Sebagai orang yang menganut paham paham bid'ah. Paham bid'ah. Syekh Abdullah Babutin juga beliau e, menjelaskan beliau mengatakan dalam Ad-Durar Saniyah di 10 halaman 418 eh, Wa kalamul ulama fi takfir muayyan katsirun wa azamu anwa'i syirk anwa'i hadha syirki ibadatu ghairillahi wa huwa kufrun bi ijma'il muslimin wala mani'a min takfiri man ittasafa bidzalika li annahu man zana qila fulanun zanin wa man raba qila fulanun murabin wallahu alam. Pernyataan para ulama dalam takfir muayyan itu sangat banyak. Sedangkan macam kemusyrikan yang paling besar adalah penyekutuan mengibadati selain Allah dan ini merupakan kekafiran dengan ijma para ulama dan tidak apa-apa bagi orang dan tidak apa-apa mengkafirkan orang yang memiliki sifat ini. Maksudnya mengkafirkan orang yang berbuat syirik dikarenakan orang yang berzina dikatakan si berzina. Orang yang praktek riba dikatakan si praktek riba. Eh, kemudian juga Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim al Syekh ketika zaman beliau ada orang yang apa tidak mau mengkafirkan pelaku syirik, hanya mengkafirkan orang hanya perbuatannya perbuatannya saja. Bahkan cenderung orang itu tidak mengkafirkan kecuali orang yang namanya disebutkan dalam Al-Quran saja seperti Fir'aun, Haman, Korun, Abu Lahab. Maka Syekh Muhammad Ibrahim, Ibrahim al-Syekh dalam uh, Majmu' al-Fatawanya juz 1 halaman 84 beliau mengatakan wa azunnuhum la yukaffiruna illa man nasal qur'anu ala kufrihi kafirawan dan saya mengira mereka itu tidak mengkafirkan kecuali orang yang telah disebutkan ditegaskan kekafirannya dalam Al-Qur'an seperti Firaun. Wan nususu la taji'u bi ta'yini kulli ahadin sedangkan nas-nas itu tidak datang mentakyin setiap individu, tidak menyebutkan nama-nama semuanya, ya baba hukmil murtad, orang itu mengkaji bab hukum orang murtad, wala yutabbiku ala ahad, namun tidak menerapkan kepada seorang pun. hadhihi dolalatun amya jahalatun kubro. Ini adalah kesesatan yang buta dan kebodohan yang maha yang sangat besar. Jadi beliau menyebutkan uh, bahwa Eh, tidak mentakyin itu merupakan kebodohan dan kesesatan. Pada zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, ada seorang Arab Baduy, beliau baru mempelajari Tauhid ini, terus melihat realita masyarakatnya dan ustad-ustad kampungnya yang memang sama-sama melakukan kemusyrikan, terus merasa diri mereka sebagai kaum muslimin, maka si orang Arab baru itu langsung mengkafirkan kondisi dirinya dan teman-teman yang ada di kampung yang sama-sama berbuat syirik dan bahkan ustadznya juga yang berbuat syirik. Syekh Muhammad menyebutkan dalam uh, syarah sitati mawadi minas sirah tentang pengkafirkan pengkafiran uh, muayyan ini. Kata beliau, "Wa ma ahsana maqalahu wahidun minal bawadi hina qadima alaina wa sami'a syai'an minal Islam A'shadu annana kufar yakni huwa wa jami'ul bawadi wa asyhadu anna mutawwi alladhi yusammina ahla islam annahu kafir Sungguh indah sekali ucapan seorang Arab Badui tatkala datang kepada kami dan mendengar sedikit tentang Islam. Ia berkata, saya bersaksi bahwa kami ini orang-orang kafir. Bahwa dia dan seluruh penduduk Badui yang sama berbuat syirik. Dan saya bersaksi bahwa Mutawi, Ustadz yang menyebut kami sebagai orang Islam, dia kafir juga. Maksudnya ustaznya juga berbuat syirik dan menganggap bahwa kaum musyrikin, kaum musyrikin sebagai orang-orang Islam. Di sini saya Muhammad e, menganggap bagus tindakan seorang Arab Baduy itu yang mengkafirkan muayyan dirinya dan orang-orang yang berbuat e, perbuatan syirik tersebut. Taimiyah menjelaskan tentang ulama-ulama mazhab Hanafi. Syekh Muhammad mengatakan qala Abu Abbas rahimahullah Ibnu Taimiyah mengatakan haddatsani Ibnu Al-Khudairi an walidihi Asy-Syaikh Al-Khudairi Imam Al-Hanafiyah fi zamanihi telah mengabarkan kepadaku anak Al-Khudairi dari ayahnya Syekh Al-Khudairi tokoh Hanafiyah di zamannya qol berkata karena fukoha Bukhara yaquluna fi Ibn Sina. Para fukoha Bukhara mengatakan tentang Ibn Sina. Karena kafiran zakiyan. Ibn Sina itu orang kafir yang cerdik. Fahada imamul hanafiyah fi zamanihi haka an fukoha Bukhara jumlatan kufra Ibn Sina. Wahuwa rajulun muayyanun musannipun yatazaharu bil Islam. Ini para uh, Imam Hanafi di zamannya hmm. menghikayatkan dari Fuqaha Bukhara seluruhnya tentang pengkafiran Ibnu Sina. Sedangkan Ibnu Sina adalah orang muayyan yang banyak menulis lagi uh, mengaku Islam. Jadi intinya bahwa uh, apa uh, mengkafirkan muayyan ini merupakan akidah manhaj al-sunnah wal jamaah. Sehingga kita jangan apa terpengaruh dengan lontaran-lontaran orang yang menyebut kita sebagai takfiri, khawarij dan yang lainnya. Justru orang yang menuduh kita sebagai khawarij itu orang yang tidak paham dakwah para nabi. Karena dakwah para nabi mengkafirkan pelaku syirik, kalau khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Makanya saya Abdul uh, Abdul Latif, Ibnu Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam Misbahuz Zalam Fiman Kazaba ala Syekhil Imam halaman 72 ketika mengomentari orang yang menuduh para muahidin sebagai khawarij karena mengkafirkan pelaku syirik akbar kata beliau faman ja'ala bi bisyirkil akbar min hadzal babi faqad ta'ana 'ala ar-rusul wa 'ala al-ummah wa lam yumayyiz baina dinihim wa mazhabil khawarij wa qad nabaza nusus tanzil wattaba'a ghayra sabilil mu'minin Barang siapa menjadikan pengkafiran dengan syirik akbar ini sebagai ajaran khawarij, maka dia itu apa? E, telah mencela para rasul dan ulama umat ini. Dan tidak bisa membedakan antara ajaran para rasul dengan manhaj khawarij. Dan dia telah mencapakan nas-nas apa tanzil Al-Quran dan mengikuti jalan selain jalan kaum kaum muslimin. Jadi mereka tidak paham e, perbedaan antara ajaran para nabi dengan ajaran orang khawarij. Jadi mungkin ini e, apa materi kaitan dengan takfir muayyan pelaku syirik akbar. Ya, kalau ada pertanyaan kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.